Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Masih syarah terhadap enam perkara atau berkaitan mengenai makna makruh dan juga makna al-haram. Dan sudah kita jelaskan barakallahu fikum al-haram definisinya secara hukum dan secara secara hukum secara pengertian. Secara pengertian adalah manaha anhu syari' ala wajhi al-izam bitark. Naam. Ma naha anhu syari' ala wajhi al-izam bitarki. Artinya sebuah perkara yang dilarang oleh syariat dalam bentuk harus ditinggalkan. Paham ya? Itu namanya haram. Itu definisi secara pengertian. Kemudian definisi sah hukum adalah apa? Naam yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqul iqab fa'iluhu. Orang yang meninggalkan perkara haram secara imtisal, mengharapkan wajah Allah dan juga mengerjakan perintah Allah, maka dia berpahala. Dan orang yang mengerjakan perkara haram, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Nah. Kemudian makruh. Kalau makruh lawan daripada apa? Sunnah. Kalau makruh ma naha anhu syari' laisa ala wajhil izan bitark artinya perkara yang dilarang oleh syariat tapi tidak dalam bentuk harus ditinggalkan larangannya itu tidak harus apa larangannya itu bukan maknanya harus ditinggalkan atau enggak nah cuman kembali ke aulawiyah aulanya ditinggalkan maksudnya ya nah nah mengenai hukumnya bagaimana yusabu tarikuhu imtithalan nah kemudian apa walam yu'aqab tariku walam yu'aqab fa'iluhu paham ya orang yang meninggalkan makruh itu dapat pahala dan orang yang mengerjakan perkara makruh tidak dosa atau tidak dapat hukuman sudah kita lewati sekarang kita lanjutkan apa yang disampaikan sini Allah Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimatullah alaihi halaman 34 mas'alatun sebuah permasalahan hal hunaka nabiyyun minal anbiya na'am taraka ma'siyatan lillah Pertanyaan sangat bagus ini ya. Apakah di sana ada salah satu nabi dari kalangan nabi-nabi yang ada itu meninggalkan maksiat karena Allah taala? Meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab, jawabannya Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Taraka maksiatan lillah, meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Kota Qatahayyat asbabuha tamaman, sungguh telah tersediakan, telah terpenuhi sebab-sebabnya secara sempurna. Naam yaitu Imratul Aziz itu. Paham ya? Istrinya seorang raja itu yang nan sudah apa? Sudah istilahnya apa? Mengajak Nabi Yusuf alaihi salam untuk berzina. Sebabnya semuanya sudah ada, pintu sudah ditutup, ya enggak? Dari dalam juga. Nah, nah kita lihat sini. Wa qawiyat dawa'iha dan juga sudah menguat. Nah, keinginan-keinginannya itu sudah ada. Dalam artian apa? Nah, baru faktor-faktor yang membuat dia itu untuk misalkan melakukan maksiat itu ada gitu loh. Ditutup kemudian posisinya Imratul Aziz di dalam itu juga. Nah, berarti kan faktor-faktornya sudah banyak sudah terpenuhi itu loh. Cuman infaradat bihi Imratul Aziz lewat. Dalam keadaan seperti itu istrinya raja tersebut itu pun sudah menyendiri dengannya, sudah berduaan istilahnya. Wahia sayyidu wahia sayyidatuhu. Padahal Imratul Aziz ini istrinya raja tersebut adalah apa? Adalah istilahnya nyonyanya atau tuannya gitu istilahnya. Nah, Wa khalaqatil wa abwab. Pintu dari tutup semuanya. Wa aqaluha salasatun. Nah dan nah barakallahu fikum intinya apa intinya paling sedikitnya tiga sudah. Nah, sudah tutup semuanya. Wa qalat kemudian hai talak. Nah, hai talak. Maksudnya nah barakallahu fikum ini penolakan. Nah, dalam artian Imratul Aziz mengajak gitu loh. Kenapa kamu tidak mau? Nah, kenapa tidak mau? Qala ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsan maswai. Innahu la yuflihu dzalimun. Nah, ini berarti apa? Nabi Yusuf alaihi salam enggak mau karena memang meninggal maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia adalah Rabbku. Nah, sebaik-baik tempat perlindungan. Innahu la yuflihu dzalimun sesungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung. Nah, ini berarti kan apa? Nabi Yusuf alaihi salam memang meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Nah, padahal kalau kita teliti kita perhatikan dengan kisahnya itu kan semua sebab tidak ada semuanya. Dalam artian memungkinkan kalau misalkan mau itu dalam keadaan seperti itu kan ini kan bukan Nabi Yusuf yang mengajak. Perempuannya itu yang mengajak, tapi tetap Nabi Yusuf alaihi salam meninggalkan karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'adallah. Naam. Wal muradu bi rabbi huna rabbul arsy azza wa jalla. Yang diinginkan Rabbku di sini adalah Rabb yang memiliki arsy azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala. Walaysa rabbuhu sayyidah. Bukan maksudnya Rabbu di sini adalah nah adalah tuannya bukan. Karena Rabb ini terkadang maknanya apa? Pemilik. Rabbul ibil pemilik unta. mana itu. Nah, cuman dilihat dari penisbahannya. Maknanya akan berbeda nanti. Walakat hammat bihi wa hamma biha. Kesungguh berkeinginan sekali Imratul Aziz itu dengan Yusuf alaihissalam. Waham nabiha likuatid dawai dan juga hampir-hampir Nabi Yusuf alaihissalam juga sudah ingin likuatid dawai karena saking kuatnya apa? Nah barakallahu fikum faktor-faktor yang ada itu loh. Nah, saking kuatnya sebarakallahu fikum faktor-faktor yang bisa menghantarkan pada perzinahan tersebut. Wakilatul mawani' yang juga tidak ada pencegah situ. Istri raja, pintu ditutup. Bukan Nabi Yusuf yang ada, ini perempuannya yang mengajak Naam. Laula an ra'a burhan rabbih wa al imanul alladhi mana'ahu. Kalau seandainya Yusuf alaihissalam tidak melihat atau bukanlah kalau seandainya Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat. Nah, kalau seandainya Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat, nah burhan bukti, nah Rabbnya ya, maksudnya apa maksudnya? Wa huwa al-imanul mana'ahu. Itu keimanan yang menghalangi Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, wa li hadza nahnu oleh karena ini kita mengatakan innal hamma hammun bima aradatul mar'atu. Nah, sungguhnya keinginan kuat itu memang keinginan kuat. Nah, eh, yaitu apa yang diinginkan oleh perempuan tersebut. Wa annahu la fakhrun li li nam. Li Yusuf salam, Sungguhnya ini adalah kebanggaan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Bang kaum nah, kebanggaan maksudnya bagaimana maksudnya? Dia tetap enggak mau menerima dan justru malah mengatakan ma'adallah. Nah, istilah-istilahnya kebanggaan dan juga istilahnya apa? kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam itu pun apa? Naam istilahnya Allah taala angkat, naikkan. batu lahu dan ini keistimewaan dan juga keutamaan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. An yada'a dzalika lillahi azza wajal. Dia meninggalkan enam perkara maksiat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Walaysa fihi naqsun, tidak ada kekurangan dalamnya. Fatabi'atul basyariyah karena tabiatnya manusia, tidak kau yang 'alaiha da'i apabila enam faktor-faktor menghantarkan Nah barakallahu fikum. Naam. Eh, idza ya 'alaiha ad-da'i al-imani sara hadza fadilatan. Apabila mengumat nah barakallahu dorongan keimanan, Ya, maka inilah yang menjadikan apa? Dia mendapatkan keutamaan. Jadi dia lebih kuat keimanannya dibanding apa ajakan tersebut. Jadi ketika diajak dia tidak mau. Naam. Wa amma qawlu ba'dun nas adapun ucapan sebagai manusia hammat bihi wa hamma biha ay hamma an yadribaha. Ada yang engkar seperti itu. Jadi waktu itu Imratul Aziz ingin sekali nah berzina dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yusuf pun juga seperti itu. Tapi jadi maknakan orang awam sebagian sebagian orang hamaannya dari bahar. Nabi Yusuf itu ingin memukulnya gitu. Ingin memukul Imratul Aziz itu. Fahada laisa bisahih enggak benar. Amin, enggak ya? benar ya? Lakin ladzi arada an yunazziha Yusuf. Nah, tapi orang yang mengatakan itu aslinya tujuannya baik Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya ingin mensucikan Nabi Yusuf. Walakin nakul akan tapi kita katakan inna Yusuf alaihissalam nah, lam yaf'al syai'an. Nabi Yusuf salam tidak melakukan sesuatu pun. Bal fa'ala manqabatan. Nah, bahkan Nabi Yusuf salam melakukan perbuatan yang bisa itu merupakan keistimewaan dan keutamaannya. Fad'iyal bashari mawjudun fi Yusuf alaihissalatu wassalam. Yang namanya tuntutan atau istilahnya namanya tertarik yang sifatnya manusia tertarik, paham ya? Paham ya? Tertarik terdorong itu ada saja pada Yusuf alaihissalam. Syabun wa sayyidatun. Paham ya? Nabi Yusuf masih pemuda. Syabun dan nabi yang masih perjaka gitu ya. Wa sayyidatun. Kemudian Imratun Aziz istilahnya apa? Nyonyanya atau tuannya. Wal makanul khali, khalin dan tempatnya pun kosong. Wa tilaul ghair ma'mun dan yang lainnya ingin melihat itu pun terjaga, nggak bisa. Tertutup soalnya. apa? abwaaba ghuliqat. Karena pintunya sudah tertutup. Wal mawani muntafiyatun dan penghalang-penghalangmu enggak ada lagi dari Yang ngalangi enggak ada yang ngalangi. Lawan istri rajaan itu. Lakin tarakaha lillahi azza wajal. Akan tapi Yusuf alaihissalam meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Hadza a'dhamu ma yakunu minal fakhr. Dan inilah per, perkara yang apa? Perkara yang paling agung dan paling besar untuk dibanggakan. Walihada kana alladhi yaf'alu mithla dzalika minas sab'ah alladzina yudhilluhum Allahu bi dhillihi la dhilla illa dhilluh. Nah, oleh karena ini, eh, yang dilakukan yang dilakukan oleh salah satu daripada yang semisal dengan itu, yaitu salah satu orang yang tujuh orang yang mendapatkan apa? naungan Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. As'alullaha an yaj'alani wa iyyakum minalladhina yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan aku dan kalian semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu kisahnya apa? Tujuh orang itu. Naam, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu jamalin wa mansibin faqala ini akhafullah. Ya, seorang lelaki, naam barakallahu fikum, diajak perempuan berzina, perempuannya cantik dan juga istilahnya punya keturunan itu ya. Tapi justru laki-laki itu mengatakan ini akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu permisalannya seperti kisahnya Yusuf alaihissalam. Nah. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Qala al-muallif al-Imam Syihabuddin Al-Amriti rahmatullah alaih. Karena pantun ini nah yang membuat siapa? Al-Imam Amriti. Beliau meringkas dari kitabnya al warakat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Imamul Haramain, Imamul Haramain Al-Juwaini. Naam, Al-Juwaini Imamul Haramain. Naam. Beliau meringkas dari kitab tersebut. Namanya siapa kemarin? Abdul Malik ya? Ya kan? Nah, barakallahu fikum Abdul Malik. Nah, beliau sebutkan di awal-awal itu, naam karena kitabnya yang aslinya, naam adalah kitab apa? Adalah kitab al warakat Dibikin pantun oleh siapa? oleh alimam Amriti ini, Syihabuddin Al-Amriti rahmatullah alaih. Adapun dengan kitab aslinya waraqah tersebut miliknya Al-Imam Abdul Ma'ali al juwayni Imamul Haramain Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Naam. Barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi wa dhabitu sahih ma ta'allaqa bihi nuhudun wa bihi nuhudun wa'tidadun mutlaqa wa dhabitus sahihi mata'allaqa bihi nufudun wa i'tidadun mutlaqa. Sekarang mengenai sebuah amalan dikatakan sahih ataukah tidak. Nah, itu kan perlu diperhatikan. Orang ketika mengamalkan ibadah itu ada dua kemungkinan, ibadahnya sahihah atau batilan itu. Nah, kita lihat sini, Allah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih sabaqa telah lewat an qulna bahwasanya aku katakan innal ahkama ala kalam al-muallif rahimatullah sab'atun Sesungguhnya hukum-hukum berdasarkan ucapan mu'alif itu ada tujuh. Tujuh itu maksudnya bagaimana? Tujuh itu lima ditambah dua. Haram, eh, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, kemudian sahih sama fasid. Tujuh. Kalau berdasarkan ucapan beliau, tujuh. Sahih sama fasid. Padahal nanti yang dua itu padahal yang sahih adalah adalah hukum tersendiri dikenal dengan al-ahkam al-wada'iyah hukum-hukum al-wad'iyah, hukum-hukum yang ditetapkan syariat untuk menjadi apa? menjadi penentu atau tanda amalan itu sahih atau enggak itu loh. Wa illah hukum yang taklifiyah cuma lima tadi itu. Lima itu pun yang satu apa yang mubah? Tergantung niat dan tujuan kan itu. Nah. Kita lihat di sini wa 'alal qaul sahih dan berdasarkan pendapat yang sahih, innal ahkam syar'iyyah qismani, taklifiyatun wa wad'iyatun. Nah. Hukum-hukum syar'iyyah itu ada dua, Hukum taklifiyah itu hukum pembebanan syariat ini wajib, sunnah, haram, apa lagi? makruh, nah mubah. Wa wad'iyah, wad'iyah itu tadi fasid sama sahih. Wa taklifiyah khamsatun, ya enggak? Taklifiyah ada lima kan sama mubah. Wal wad'iyah minha as-sahih wal fasid wa ghairihima. Adapun hukum-hukum wad'iyah peletakan yang diletakkan oleh syariat ya, untuk apa? Untuk menghukumi perbuatan sahih atau tidak rusak atau enggak itu ada dua. Sahih wal fasid ini. Paham ya? Nah, dia salat persis. Ya, Dia salat sebagaimana salatnya Rasulullah. Nah, salat duhur. Tapi salat duhurnya jam 10 pagi. Wah. Salatnya sah enggak? Enggak sah. Paham ya? Karena apa? Karena belum terpenuhi syaratnya, belum masuk waktu. Walaupun salatnya persis. Nah, atau sebaliknya kan. Salat duhur tepat pada waktunya, cuma salatnya 5 rakaat. Sah nggak sholatnya? Nggak sah sholatnya. Paham ya? Dia sangat sholat lima rakaat, batal sholatnya. Nah itu berarti apa? Ah kamu buat wada'iyah, hukum-hukum yang diletakkan oleh syariat untuk me nah, barakallahu fikum untuk mengetahui apakah amalan itu sudah sah atau belum itu loh. Kalau belum sah diulangi lagi. Paham ya? Nah, kalau sudah nggak perlu diulangi lagi kan itu. Nah. Jadi nggak ada misalkan salat zuhur kemudian sudah sah kemudian ulangi lagi. Mau salat apa salat zuhur untuk yang kedua kalinya nggak bisa. Paham ya? Tapi bisa sholat duhur dua kali. Paham ya? Kalau diam sholat duhur sekali sini, kita selesai, pulang kampungnya ikut sholat duhur itu niatkan sholat sunnah. Kalau sholat duhur diulang dua kali nggak boleh. Paham ya? Nah, barakallah fikum seperti itu. Nah, adapun kisah-kisah sebagian para sahabat, eh, di antaranya kejadiannya siapa itu Mu'ad bin Jabal itu ya. Nah, sholat kemudian setelah itu pulang ke kampungnya menjumpai orang pada sholat, ikut sholat lagi atau menjadi imam. Itu diniatkan sholat sunnah maksudnya. Nah, karena karena kalau sholat sholat wajib sudah sekali dikerjakan, sudah sahih itu nggak perlu diulangi lagi. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini, wa ka'annahu fi hadzal baiti yuridu anna sahiha huwa mata ta'allaqa bihi an-nufut wal ihtidad. Naam, perhatikan ini. Di sini seakan-akan pada pantun atau puisi ini yang diinginkan adalah apa? Beliau menginginkan bahwasanya sahih, perbuatan itu sahih, sah. Nah, itu maksudnya adalah apa? mata Allah bihim nufud yaitu perkara yang ada keterkaitan dengan nufud terlaksanakan perbuatan wal tidak dan dianggapnya perbuatan. Paham ya? Dianggapnya perbuatan dan terlaksanakan. Nah, sekarang kalau orang sholat duhur tepat pada waktunya, empat rakaat juga, berarti dianggap enggak sholatnya? Dianggap. Kemudian terlaksana belum? Terlaksana. Nah, itu maksudnya itu. Paham ya? Sholat duhur jam sepuluh pagi, walaupun empat rakaat, berarti belum terlaksana masih diminta untuk ulangi lagi nanti. Karena belum terlaksana, fasid namanya. Nah, kita lihat sini. Ai makanan nafidan dan nam bihi fahadah was Maksudnya adalah nam manakala sebuah ibadah itu terlaksana dan sudah dianggap maka itu sahih. Paham ya? Manakala perbuatan sudah terlaksana dan sudah dianggap maka itu sahih. wadiduhu al-fasid, lamanya fasid rusak wa huwa ma lam yakun nafidan wala muqtaddan bihi yaitu perbuatan yang tidak terlaksana yang belum terlaksana dan belum juga dianggap tidak dianggap maksudnya paham maksudnya ya nah barakallahu fikum seperti itu ya wa seperti transaksi jual beli transaksi jual beli hukum asalnya mubahan itu nah kemudian dia nah barakallahu fikum na'am dia jual beli dalam keadaan yang dijual itu bukan milik dia Nah, bukan milik dia. Itu hukum asalnya kalau yang dijual itu milik orang lain, paham ya? Nyuri gitu misalkan atau ngambil sapi tetangga dijual misalkan. Paham ya? Orangnya lagi pada pergi, sapi ini diambil jual. Nah, jual belinya pada asalnya selama ada ijab kabul dan akad itu sah, cuman dia berdosa di situ nanti. Paham ya? Nah, karena itu ada khilaf dengan orang fasid, jual belinya fasid. Nah, cuman nah barakallahu fikum ada yang mengatakan Sah itu menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya bahwasanya enam bahwasanya larangan itu kembali, tidak kembali pada zat jual beli itu sendiri. Tapi ternyata ada dalil eh, yang larangan apa? Tidak boleh menjual barang milik orang lain itu. Atau istilahnya apa? Tidak boleh menjual barang yang dia tidak memilikinya. Paham ya? Berarti kan milik orang lain kan? Nah, ketika jual beli itu walaupun kelihatan transaksi jual beli itu apapun enggak sah. Paham ya? Jadi nanti ada seperti ini sebuah larangan manakala kembali pada perbuatan itu sendiri, maka perbuatan itu rusak dan tidak besar. Paham ya? Haram. Seperti misalkan larangan sholat menghadap kuburan. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Sekarang kalau orang sholat duhur, asar, misalkan maghrib, sholat menghadap kuburan. Sholatnya sah, dia berdosa atau sholatnya rusak? Rusak karena larangannya kembali ke dat sholat itu sendiri. Berbeda kalau seandainya larangannya itu apa? Di luar amalan. Misalkan nggak pernah ada larangan dilarang sholat di tanah curian. Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Nah, dia ternyata sholat di atas tanah curian. Sholatnya sah, dia berdosa. Bedakan ya, karena larangannya tidak kembali pada zat amalannya. Mahum ya? Nah, atau orang sholat dengan pakaian terbuat dari sutra. Nggak ada larangan khusus dilarang sholat memakai pakaian sutra. Larangannya apa? Larangnya di luar sholat dan juga di dalam sholat tapi kan larangannya nggak mengenai sholatnya. Larangannya kaum lelaki memakai sutra dilarang. Nah, ketika dia sholat memakai pakaian sutra, sholatnya sah dia berdosa karena tidak kembali pada dat larangan tersebut. Maksudnya ya? Nah, tapi kalau kembali pada datnya seperti misalnya puasa. Puasa di dua hari raya. Ada larangannya nggak? Ada larangannya. Sehingga ketika dia puasa di dua hari raya tersebut batal puasanya. Bukan puasanya sah dia berdosa enggak. Karena larangannya kembali ke dat amalannya. Paham bedanya ya? Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Naam kata beliau, "Wa hal qauluna nafidun wa mu'tadun bihi ma'nahuma wahid?" Eh, apakah ucapan kita ini ya, ucapan kita atau ucapan kami nafidun terlaksana perbuatan, mu'tadun dianggapnya perbuatan itu maknanya satu atau enggak itu loh. Al-jawab la. Maknanya enggak satu ternyata. Terlaksana sama dianggap itu ternyata dua makna. Paham ya? Terlaksana terlaksanakan perbuatan dianggap perbuatan. Eh, perbuatannya dianggap. Ini enggak sama ternyata. Fanufud fil uqud. Seringnya nufud terlaksana itu biasanya dipakai untuk uqud transaksi. Ketika transaksi jual beli, transaksi akad nikah itu namanya dikata nufud terlaksana sudah jual belinya. Terlaksana sudah akad nikahnya. Wal i'tidad fil ibadat. Sedangkan i'tidad dianggap itu biasanya masuk dalam masalah ibadah-ibadah. Salatnya dianggap enggak? Dianggap sah enggak? Am ya? Nah, barakallahu fikum. Fa masalan sebagai contoh sekarang. Yuqal dikatakan hadhihi sholatu mu'tadun biha. Salat ini sudah dianggap sah. Dianggap kan berarti kan? Dianggap. Fa wala yuqal nafidah. Eh, tidak dikatakan nafidh terlaksana. Wa yuqal hadzal 'aqdu nafidun. Tapi dikatakan transaksi ini, akad transaksi jual beli juga bisa, transaksi ijab kabul nikah juga bisa, nafidun. Transaksi sudah terlaksana. Wala yukal mu'tadun bih. Tidak dikatakan transaksi ini telah dianggap. Paham ya? Ini perbedaan yang beliau beda di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia yang mirip kan? Terlaksana dengan dianggap itu kan hampir mirip. Nah. Fasahih min al-uqud maka nafidan ya Ya, sebuah transaksi dianggap benar itu selama manakala nafi dan terlaksana. Paham ya? Transaksi jual beli itu dianggap benar manakala terlaksana. Nah, terlaksana maksudnya ada ijab kabul. Aslinya kan serah terima, uang ini barang ini. Karena zaman Rasulullah dulu kalau jual beli itu tidak apa? Tidak jual beli online tapi offline. Ya enggak? Jual beli offline dulu. Serah terima atau barter enggak masalah. Cuman kan ada batas-batas syariat yang kira-kira yang ada ribanya di situ dihindari. Emas harus dengan emas, perak harus dengan perak itu, enggak boleh sembarangan. Nah, nah sekarang ini pun perlu diperhatikan kita jual beli misalkan mata uang dan mata uang nggak masalah. Cuman kalau mata uangnya sama harus sama. Rupiah 100 ribu rupiah walaupun barusan keluar dari bank bagus sekali. Tak beli 150 nggak boleh. Nggak boleh. Riba. Kalau mata uangnya sama harus sama. Paham maksudnya ini? Nah, kalau misalkan 100 ribu, nah baru keluar itu ya, bagus sekali misalkan. Dibeli 150 itu riba. Karena sama-sama masih mata uang dan masih digunakan. Berbeda kalau mata uang udah nggak laku. Misalkan ada mata uang seribu rupiah zaman lama misalkan. Karena dikoleksi, dibeli udah nggak laku lagi. Itu masuknya dalam barang koleksi bukan uang lagi karena nggak laku. Paham ya? Tapi kalau mata uangnya beda, nggak masalah. 100 dolar kalau itu beli dibeli 100 nggak mau. Paham ya? 100 dolar ya harus senilai satu juta lebih misalkan, seperti itu. Karena beda mata uang. Itu dipelajari dalam ilmu fikih ya. Nah, barakallahu fikum bukan sini pembahasannya. Naam. Kita lihat sini. Naam kata beliau, "Fasahihu al 'uqud maka nafidan." Nah, sebuah transaksi dikatakan benar manakala terlaksana. Tatarattabu 'alaihi ahkamul 'aqd, yaitu ya apa? Yang mengakibatkan terlaksana tersebut apa? Hukum-hukum transaksi. Misal dzalik contohnya, rajulun ba'a sil'atan 'ala akhar. Ada seseorang menjual barang kepada orang lain. Nah, sil'ah itu maksudnya barang terserah barang apa saja. Ala wajhin berdasarkan sisi atau dalam bentuk tamat fihi terpenuhi syaratnya semuanya. Paham ya? Jual beli, jual beli syarat-syaratnya terpenuhi semuanya. Wan tafat fil mawani, penghalang-penghalangnya enggak ada pokoknya. Nah, fahadha nafidun, ini terlaksana. Ya, seperti misalkan nah kita jual misalkan ini nah barakallahu fikum, nah ada kurma harganya seratus ribu. Nah, si pembeli datang, berapa harganya seratus ribu dah. Ini kurmanya, uangnya tidak ambil. Nah, itu terlaksana, nggak ada mawane, nggak ada syarat-syarat yang terlanggar di situ. Nah, seperti itu. Wala nasibu bi annahu mu'tadun bih. Tapi kita nggak mesti pati Jual belinya jadi anggar. Enggak itu, tapi jual belinya terlaksana. Paham ya? Jual belinya terlaksana. Li'anna ada fil ibadat dikarenakan para barakallahu fikum Allah mu'tad ini suatu perkara dikatakan dianggap itu kalau perkara-perkara masalah ibadah. Ada perkara masalah muamalah, transaksi itu pakai ungkapan dengan apa? Nafidun. Walaupun kalau dalam bahasa Indonesia hampir mirip. Nah, wa tatanam wa tatarattabu alaihi al-ahkam min intiqal sil'ah ila al-mushtari. Dan akhirnya apa? Akhirnya mengiringi atau istilahnya apa? Menimbulkan enam hasil dari transaksi jual beli tersebut, hukum-hukumnya itu apa? Perpindahannya yaitu apa? Perpindahan barang kepada tangan orang yang beli. Ya enggak? Setelah kita beli atau ada orang jual kemudian kita beli, pindah nggak barangnya? Pindah. Nah, wantiqalil saman ila bai' dan juga berpindahnya apa? Saman harta atau uang yang dibeli itu beli tadi kepada namsi penjual. Serah terima istilahnya, paham ya? Serah terima. kata kobut namanya. Nah, barakallahu itu? Jadi kalau perkara yang riba itu harus apa? Harus, harus dua perkara yang diperhatikan, yaitu apa? Mislan bimislan sama takobut itu. Mislan mislan harus sama-sama. Seratus ribu dan 100 ribu. Kemudian takobut bagaimana takobut? Ya langsung serah terima. Nah, serah terima. Itu seperti itu pada asalnya. Nah. Misalkan ada orang hutang, ada orang hutang tahun 2000, tahun 2000 ya, hutang emas satu gram. satu gram itu harganya berapa? Lima ratus ribu misalkan tahun itu. Nah, mengembalikannya nanti di tahun 2019. Mengembalikannya. Itu nanti cara yang dihitung bukan harta harga emasnya, tapi gramnya. Paham ya? Enggak ada istilah, oh dulu anak pinjamnya itu 500 ribu kok. Ya itu kan dibeli, tapi emas pinjamnya, bentuknya emas. Walaupun sekarang ternyata tahun 2018 misalkan harganya satu gramnya 6, 800 ribu, ya salah dia sendiri. Paham ya? Tetap mengembalikan satu gram. Paham lu maksudnya ini? Dia pinjam pinjamnya kan emas, kembalikan emas juga. Paham ya? Walaupun nilainya harganya tinggi gitu loh. Itu bukan riba ya. Paham belum maksudnya? Pinjam emas 1 gram ketika harganya masih 500 ribu. Mengembalikan nanti bertahun-tahun dikembalikan. Uh, sekarang emas harganya 800 ribu. Ya resiko dia. Intinya antum kamu mengembalikan uang mengembalikan apa emas juga 1 gram. Harganya lebih tinggi nggak masalah. Karena intinya 1 gram 1 gram itu perlu diperhatikan. Nah, kita lihat sini. Nah, min dalam mabinya. Nah, Yu'taku al mustari idza kana min dawi min dawi arhamihi al nam al-muharramah al wa hadha nusammihi sahihan. Maksudnya apa maksudnya ini? Wa min kaunil mabi' yu'taku al mustari idza kana min dawi arhamihi al-muharramah fa hadha nusammiha nusammihi sahihan. Kurang paham. Kita lihat sini ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat sebelum setelahnya, kita lihat setelahnya itu nanti kita cek lagi maksudnya apa maksudnya itu. Nah, barakallahu fikum. Misalnya akhir yang lain, rajulun ba'a syai'an majhulan bisamanin ma'lum. Nah, ada seorang yang dia itu menjual barang yang tidak diketahui. Barangnya enggak diketahui, jumlahnya berapa, enggak diketahui juga barangnya bagus atau enggak. Nah, bisa menerima maklum dengan harga yang ketahui. Harganya ketahui, cuman barangnya enggak ketahui itu loh. Nah, barakallahu fikum. Wa tamal aqd sudah sempurna enam transaksinya. Qala bi'tuka abdi. Nam al-abik au jamaniya asy Maksudnya, nah barakallahu fikum, aku menjual kepadamu budakku atau menjual kepadamu ontaku. Ngam. Faqala itu aku membelinya. Fahadha bai'un fasid. Ini jual beli yang fasid karena dalam keadaan masih majhul, belum tampakkan. Maksudnya dalam artian belum ditampakkan itu belum di nah barangnya itu belum ada gitu loh. Nah, barakallahu fikum belum ada. Nah, walihada la yang fut oleh karena ini tidak atau belum terlaksana. Wala tetap alil ahkam dan hukum-hukum itu tidak apa? Tidak bisa nah menimbulkan hukum-hukum jual beli tersebut dalam artian tidak bisa menghasilkan hukum-hukum yang berpindahnya apa? Nah, serah terima tadi. walayat takil bihi mulkul nabi ila mustari. Dan juga tidak bisa berpindah, belum bisa berpindah atau belum tidak bisa berpindah kepemilikan orang yang menjual kepada yang membeli. Walamul mulkus ila bai' Tidak pula apa? harta enam orang yang membeli kepada si penjual belum belum bisa berpindah, belum bisa terlaksana karena apa? Karena menjual sesuatu yang majhul yang belum bisa dipastikan. Masa, contohnya, aku jual enam semua ikan yang di kolam ini. Paham ya? Nah jumlahnya berapa? Semuanya jual. Sekian itu. Itu termasuk baik majul enggak itu? Hmm? Majul karena ada ketahui jumlahnya berapa atau ikannya berapa ternyata di harga tinggi ikannya tiga. Paham ya? <laughs> Allah mustahil berarti kan anu rugi nanti. Paham ya? Atau misalkan aku jual semua ikan di laut ini. Wah, semua ikan laut harganya berapa sekian beli yang dilarang karena majhul. Nah, karena nggak diketahui, yang diketahui misalkan cuma berapa satu kilo ikan sekian. Maksudnya ya, karena jual beli seperti itu mungkin harus hati-hati. Nah, barakallahu fiikum nah Barakallahu fiikum hafizakumullah. Adapun contoh berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai contoh mengenai Nah, jual belinya orang yang melakukan sholat Jumat. Sudah ada Jumat dia jual beli itu sah atau enggak? Kemudian orang mewakafkan rumahnya, kemudian rumahnya itu digadekan. Nah, nanti bagaimana caranya akan beliau sebutkan pada Allah yang pada pertemuan yang akan selanjutnya kita akan baca nanti barakallahu fiikum. teman sebelumnya tadi, wa min kaunil mabi' nam yu'taq al-mushtari idza kana min dawi arhamihi al-muharrama fa hadha Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya itu dan termasuk juga keadaan mabi, keadaan sesuatu yang dijual itu akan dibebaskan atas mustari orang yang membeli apabila dia termasuk kerabatnya atau keluarganya sendiri. Nah, kemudian dibebaskan dalam artian itu nggak usah bayar istilahnya. Mirip dengan seperti itu. Tetap dikatakan apa? Sahih. Paham ya? Misalkan wallah alam ya sama anak itu ya. Misalkan nah kita jual beli, ternyata yang beli itu keluarga kita sendiri ya, masih kerabatan dengan kita, akhirnya kita nggak usah bayar aja lah. kamu ya? Itu jual belinya sah itu? Tetap sah kan? Karena karena transaksinya intinya apa? Serah terima dan uang sudah mau dibayarkan nanti katanya nggak usah aja. kamu ya? Nggak usah aja, dibebaskan nggak usah aja. Nah, barakallahu seperti itu. Allah mustahil Wala alam ya nanti kalau ada mana yang lain dikasih tahu. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu